Qala Syekh Islam rahimahullah situn yang ke-60 bab majaa fil musawirin tentang hukum orang-orang yang suka menggambar tukang-tukang gambar ini dibahas dalam kitab tauhid karena termasuk diantara salah satu wasail kepada kesyirikan sebagai wasa salah satu diantara wasail kesyirikan seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam juga sebagian dari kaum Nabi Ibrahim alaihi salam terjerumus dalam penyembahan berhala patung-patung yang mereka buat sebagai lambang simbol dari sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Sampai sebagian patung-patung tersebut muncul kembali padahal sudah ditenggelamkan oleh Allah ribuan tahun yang lalu patung suwa wat yaw wat suwa yaw yaw dan nasra kata Syekhul Islam imma seperti yang kita alami sekarang itu kan ada penemuan-penemuan situs-situs purba kala. Nah, seperti itu juga yang mungkin terjadi ketika orang-orang Quraisy menemukan atau memiliki patung seperti Patung-patung ini sembahan yang disembah oleh kaum Nabi Nuh. Ada Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Nah, imma patung itu memang ditemukan kembali sebagaimana dalam kisah tentang Amr bin Luhai. Dia seakan-akan menerima mimpi wangsit dari syaitan, iblis yang datang kepadanya menunjukkan tempat-tempat patung itu terbenam dan dia menggalinya kembali. Atau patung yang mungkin dibuat sama. Mungkin dari cerita-cerita turun temurun itu kan nah, terekam lewat cerita turun temurun Sehingga kemudian mereka membuat nah, patung yang mungkin sama namanya tapi mungkin bendanya berbeda atau seperti itu. Ada dua kemungkinan itu yakni patung yang disembah oleh beberapa kabilah Arab di <clears throat> waktu masa itu setelah peninggal Nabi Ismail alaihissalam Ima patung itu memang hasil temuan atau dibuat seperti nama dengan nama yang dengan nama yang sama. Alakulihal karena dia merupakan wasilah dari diantara wasilah-wasilah kesyirikan maka termasuk harus dibahas dalam kitab tauhid menurut beliau karena isi kitab tauhid ini penjelasan tentang yakni hakikat tauhid, keutamaan-keutamaannya, kemudian pelengkap-pelengkapnya juga lawannya yaitu tentang kesyirikan dan semua sebab-sebabnya atau contoh-contohnya, bentuk-bentuknya. Nah, juga sarana-sarana yang bisa membawa kepada kesyirikan. Di antaranya adalah al taswir Nah, ini maksud di sini kenapa di sini tidak dihukumnya oleh beliau? Karena al-mustawirin itu ada yang mereka memang menggambar tapi tidak menggambar makhluk bernyawa. Taswir ghairu zati arwah yang tidak punya nyawa bukan makhluk hidup yakni seperti binatang, manusia, gambar malaikat, jin. Nah, nah yang mereka gambar mungkin tumbuhan, gunung, nah atau benda batu-batu, meja, rumah, ini ya tidak termasuk. Jadi beliau menyebutkan majaz musawirin ini me, apa namanya tidak jadi menghukumi dengan pasti dengan tegas. Jadi diberikan mana yang yang di, termasuk yang diharam yakni yakni apa namanya yang sesuai yang dibahas dalam kitab tauhid yaitu hal-hal yang bisa membawa kepada kesyirikan diantaranya. Nah, <clears throat> dan hukum asalnya yang juga dibuat, disebutkan oleh beliau yang terkait di sini adalah tafsir zat arwah, menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Nah, yang dalam hal yang dimaksud adalah binatang, manusia, malaikat, jin dan jenisnya. Nah, kalau rahimahullah bab ma jaa fil musawwirin. Qala Nabi Hurairah nah, ini bab ini jadi dibuat karena salat minta ini termasuk salah satu diantara sebab sebab kesyirikan. Awalnya bukan awalnya bukan niat yang jelek. Kalau kita telusuri lagi menjadi mengapa kaum Nabi Nuh umat manusia sepeninggal Nabi Adam itu mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik sampai dilenyapkan oleh Allah karena dosa-dosa mereka itu awalnya adalah bukan dengan niat yang jelek. Diceritakan dari oleh Ibnu Qayyim, dinukil dari oleh Ibnu Qayyim juga At-Tabari dan yang lainnya dari Ibnu Abbas. Mulanya mereka ini lima nama patung tersebut Wat, Suwa, Yahud dan Ya'uf dan Nasra itu adalah orang-orang saleh yang hidup di masa-masa tersebut. Ketika mereka meninggal dunia dalam keadaan waktu yang berdekatan saat-saat mereka sudah berhasil merebut hati kaumnya di masa itu sangat dicintai, dihormati, ditaati, ditiru, diteladani semua ucapannya, perbuatannya. Nah, itu diikuti oleh kaumnya, mereka meninggal dalam keadaan waktu yang berdekatan. Saat-saat masyarakat manusia ketika itu sangat mengagungkan dan mencintai mereka. Nah, ketika mereka meninggal, muncullah datanglah syaitan untuk membisikkan membisikkan kepada sebagian mereka untuk membuat gambar gambar orang-orang soleh tersebut diletakkan di tempat majelis-majelis mereka halakah-halakah di mana mereka dahulu memberikan tausiah mengajar mengingatkan manusia tentang Allah dan akhirat tujuannya apa supaya mereka nah untuk ini terkenang, tetap ingat. Jadi ketika mungkin futur, lemah semangatnya lewat duduk dekat majelis, dekat patung tersebut atau gambar tersebut, teringat kembali wasiat-wasiat yang diberikan oleh lima tokoh tersebut. Ya. ya. Nah, jadi mengenang jasa para pembesar, orang-orang yang utama. Kan nggak boleh ditinggalkan begitu saja jasa-jasa mereka diingat, dikenang. setiap mereka lewat melihat patung ataupun gambar tersebut teringat dengan nasihat-nasihat berlanjut sekian lama sampai orang-orang yang membuat patung tersebut atau gambar tersebut meninggal dunia meninggal dunia lama kemudian datang lagi syaitan membisikkan kepada generasi berikutnya bahwa tujuan dia apa namanya e, orang nenek moyang kamu membuat patung dan gambar-gambar itu adalah untuk tawasul kepada Allah Bukan lagi sekedar mengenang jasa para pahlawan, para orang-orang besar, orang-orang terhormat. Mulailah dibisikkan oleh setan sampai akhirnya mereka menyembah Wat, Wa, Yahud dan Nasra. Nah, di saat-saat seperti itulah Nabi Nuh alaih Nabi Nuh alaihissalam dilahirkan dan nah, tengah-tengah kaum yang sudah berurat berakar menyembah Wat, Wa, Yahud, Yahud dan Nah. nah. Apalagi kalau gambar-gambar ya ini di zaman kita pun juga demikian. Sekarang mungkin belum ya. Tapi dari ah itu sudah terbuka. Nah, bahkan di sebagian tempat dijadikan betul-betul sudah mulai terjadi. barihah, kuburan-kuburan itu jadikan kuburan keramat. Nah, kuburan tokoh-tokoh, pahlawan, itu bukan lagi sekedar dikunjungi untuk ziarah, untuk apa namanya, tapi untuk apa? Minta berkah. Pahlawan ini, pahlawan itu. Nah, ya di sekitar kita di dekat ini di Solo juga banyak. Nah, nah ini mulai Mulanya memang mungkin sekedar untuk mengenang jasa. Tapi kemudian ternyata ada. Sudah mulai ada yang datang. Kenapa bagaimana dulu bukan sekedar mengenang dulu dia bagaimana hebatnya dalam bidang ini, bidang itu, tapi sudah mulai berdoa meminta pertama mungkin meminta eh, karena apa namanya kepada Allah di kuburan tersebut. Walaupun ini sudah salah dia sebagaimana di awal-awal lama kelamaan sudah mulai ada yang minta kepada penghuni kubur tersebut ingin kedudukannya tetap apa namanya abadi atau mungkin tetap bisa mendapatkan jabatan punya kemampuan seperti yang dikubur nah, nah karena sebab inilah ya karena itu merupakan wasilah kepada kesyirikan dan sebab berjerumusnya orang itu kepada kesyirikan beliau rahimallah membuat bab-bab ini نعم قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إنه حديث حديث قدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي Ini Allah berfirman dalam hadis Qudsi. Ini istifham, istifham yang jawabannya jelas. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mencoba untuk menciptakan seperti ciptakan ciptaanku, meniru-niru ciptaan Allah. yakhluqu dzarratan. Cobalah dia menciptakan satu zarrah biji yang lebih besar semacam jagung atau sejenis itu au liyakhluqu habba atau dia cobalah menciptakan habba satu habba au liyakhluqu sya'ira atau satu butir gandum sya'ira Ini tidak nyanyi dengan kalimat waman azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, artinya tidak ada satupun yang lebih besar kezalimannya daripada orang-orang tersebut, yaitu orang-orang yang menggambar. Nah, yakni mereka mencipta mencipta yakni sesuatu seperti ciptaan ciptaan Allah, yakni yakni apa namanya? dengan gambar-gambar tersebut. Nah, Nah, kenyataan kan bahwa seorang yang ini pelukis, entah itu juga pemahat, pengukir, nah baik itu dengannya apa namanya macam juga fotografer, itu mereka berusaha untuk apa namanya membuat atau mewujudkan surah yang sama seperti yang telah Allah ciptakan. Buktinya apa? Kalau kita lihat patung-patung yang di sekeliling kita, gambar-gambar yang di sekeliling kita, itu persis seperti aslinya, seakan-akan hidup bergerak. Lima di selatan, nah, patung, ya Pandawa lima. Itu karena ukurannya aja besar. Kalau mungkin seukuran kita mungkin dengan warna yang sama mungkin kita tidak akan apa namanya bisa memastikan ini orang beneran atau bukan ya. Nah, ini mak maksudnya ini adalah pekerjaannya musaw musawir entah itu tukang pahat, pengukir, pengukir atau pelukis. Nah, pelukis ataupun tukang nah, yakni yang membuat gambar entah dengan alat ataupun dengan fotografer. Dengan kamera. Baik itu yang bergerak maupun yang diam. Ini banyak anak di kita di waktu di, di kantor majalah disebarkan beberapa satu kitab risalah taswiru masyayikh bil video la yajuz. Kemudian disebutkan beberapa subuhat seputar gambar itu. Nah, diterangkan di sebagiannya ada yang menganggap bahwa oh itu tidak salah, itu kan apa namanya? Kalau yang di dengan kamera itu kan uh, hasil perubahan dari gelombang elektromagnetik. Nah, lebih keren sedikit. Ya, jadi bukan enggak, enggak seperti tukang lukis dia. Nah. Tapi intinya kan sama, mereka menggambar. Apakah dengan gelombang elektromagnetik itu kan ditangkap juga, dirubah menjadi bentuk, iya kan? Nah, apalagi dengan yang dengan tulisan. Nah, nah ini kita bicara tentang hukum hukum asalnya. Nah, imah yang yang lain-lain terkait dengan mungkin kita punya KTP, yang punya paspor, yang punya SIM. Nah, aku lihat itu bukan urusan kita. Nah, Kadang-kadang diperlukan, ya, ini sifatnya doruri. Nah, tapi kalau yang dari kita, janganlah kita me, me, melakukannya. Nah, nah, di sini di beberapa disebutkan, bahkan ada fatwa dari Syekh Mukbil rahimahullah, mungkarun azim. Ini terkait dengan mereka yang apa kalangan roja dan sejenisnya yang memasang video kamera itu untuk merekam syekh yang mengisi muhadarah misalnya. Beliau mengatakan rahimahullah, "Wa munkarun azim an yaqum al-muhadir fil masajid yuhadiru an-nas wal musawwirah yani kamera muwajjah muwajjahatun ilaihi. Pemuwajjahatan ilaihi. Kemungkaran termasuk kemungkaran yang besar kata beliau, ada seorang yang memberikan muhadarah di masjid-masjid menyampaikan kepada manusia dalam keadaan musawirah kamera itu tertuju ke arah ke arah dia. Bisa jadi mungkin dalam keadaan tidak diketahui. Kalau tidak diketahui tidak salah, ini artinya si muhadir. saya bilang keadaan terpampang di depan dia, mungkin di kiri kanan. Siaran langsung keluar di layar-layar televisi yang sampai akhirnya nah saking sudah kalapnya uh, yang yang dihijabi bukan apa bukan TV-nya dimatikan atau dibuang tapi TV-nya dikasih hijab sekarang ada fatwa baru seperti itu kan jadi boleh nonton uh, kalau masyayikh itu ngisi muhadharah atau ustaz itu ngisi muhadharah tapi dikasih hijab, kasih kerudung televisinya. Ada kan? Antum tahu kan? Nah, ya seperti itu. Nah, dan memang sudah terjadi fitnah, terjadi fitnah, terfitnah sang ustadznya, terfitnah umat yang melihatnya, nah, terkagum-kagum dan itu ber, ber, beredar di nah, mungkin di sebagian medsos. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak beberapa hal disebutkan juga perkataan nah, juga fatwa dari Syekh Saleh Fauzan. Nah. Bahkan beliau ini dari Syekh Saleh Fauzan, "Man ladzi yukhriju suara al-fotografiyah min umumin nususil mani'ah minas suara?" Apa alasan mana? Apa sebabnya? Apa dalilnya mengeluarkan gambar hasil fotografi? dari keumuman nusus dalil-dalil yang melarang gambar. Madama annaha tusamma suwaran selama itu masih dinamakan suwaran la mahala wa yusamma amaluha tuswiran wa yusamma alladhi ya'maluha musawwiran selama itu tetap ya dinamakan gambar ya tetap hukumnya berlaku nah, haram pekerjaannya dinamakan taswir walaupun dengan alat fotografi kan taswir juga dengan gelombang elektromagnetiknya tujuannya apa untuk menggambar membuat sesuatu yang berwujud iya kan gambar alhamdulillah semoga Allah selamatkan salafiyin ya ahli-ahli gambar kita juga bukan sedikit ya bukan bukan bukan sedikit ya kalangan kita yang ahli tangannya lemas lentur pandai mungkin mengukir memahat memindahkan apa namanya juga bahkan dengan kamera bisa memindahkan tempat objek-objek ke dalam mm, apa namanya film mikrofilm itu sebagai sesuatu yang menarik. Tapi Allah pelihara mereka dan semoga terus Allah pelihara mereka untuk tidak mem menggambar membuat gambar jadi yang bernyawa. Ya. ya. ya. juga baik. Tadi Anda sebutkan juga ada eh, yakni subuhat mereka. Kalau itu kan yang diam, kalau yang bergerak kan tidak masalah. Kalau yang bergerak kan tidak masalah. Nah ini subhat yang keenam di situ disebutkan annal muharram yang diharamkan itu adalah taswir maka sabitan duna al mutaharrik. Yang diharamkan itu adalah yang sabit, yang bergerak kan enggak. Nah, ya, yang bergerak itu istilahnya kan seperti orang melihat di dalam cermin. Berdiri cuma cermin kemudian kan hilang. Paham kan? Nah, seperti itu. Kalau yang bergerak kan enggak, nangkal tetap di situ juga. Nah, kalau di layar televisi kan enggak. Ada lagi kemarin fatwa yang anehnya lagi, kamu kalau ngelihat langsung itu nggak boleh, tapi kalau melihat kamera, misalnya melihat cermin, nah di sana televisinya boleh. Ada lagi seperti itu. Nah, hawa, ya hawa. Nah, di sini disebutkan nah, per, berbicara dengan mereka seperti ini lebih dekat, lebih mudah daripada yang selain mereka. Kenapa? Karena mereka sama-sama sepakat. Mereka yang apa namanya? mengaku yang sabit yang menghukumi. Jadi yang haram itu gambar yang sabit, yang tetap, yang bergerak enggak. Artinya mereka mengakui juga. Itu sama-sama gambar. Nah, bi anna surata tsabitah maqsuda bi hadhil alat dafilatun fi nususil muharramah. Nah, dan ini termasuk yang menenangkan kita untuk dalam berdiskusi. Wa umdatu haula yang mereka yang berpendapat bahwa yang yang diharamkan hanya yang tetap, yang bergerak tidak. Anna taswir al-mutaharrik huwa kan tiba'i surah fil mir'ah. Nah, itu seperti Anda bercermin. Nah, itu yang bergerak. Paham kan? Kalau antum berdiri di depan cermin, kan hilang kalau enggak kalau misalnya. Nah ini mereka. Wal jawab ala hadhi subah min wujuh. Sisi yang pertama, annakum idza aqrartum. Baca, ana bacaan mana aja ya. Yang pertama, jika kamu mengakui gambar yang sabitah itu dakhilatun fi nususil muharramah bahwa gambar yang sabit yang tetap masuk ke dalam perkara yang diharamkan dari gambar-gambar yang diharamkan itu maka konsekuensinya kamu harus juga berpendapat bahwa gambar yang bergerak ini juga termasuk yang diharamkan. Bahkan apa? Min babi aula. Lebih lebih lagi li umurin karena beberapa alasan. Min dalalati fahwal khitab Fahwal khitab ini mafhum. Imam mafhum muwafaqah. Ya, diantaranya itu. Ya. Fa innal khitab idza harrama syai'an li'illatin ma fa innahu yadullu bi fahwahu ala anna mastamala hadhihi al-illah wa ziyadah fa innahu yahrum min babi aula. Artinya di eh, fahwal kitab ini misalnya disebutkan sedikit untuk meliputi yang banyak. Misalnya mungkin untuk mendekati pemahaman seperti ini. Kalau apa namanya sering kita di dalam Al-Quran Allah menyebutkan warka'u ma'ar raki'in. Nah, tapi yang dimaksud apa? Salat berjamaah, berjamaah. Tapi kenapa yang disebut rukuk saja? Karena bagian. Nah, untuk menunjukkan apa? Bahwa kitabnya untuk bahwa semua. Jadi bukan maksudnya kamu rukuk saja bersama orang yang rukuk. Artinya salat berjamaah, berjamaah. Ini, ini diantaranya. Dan seperti itu maksudnya. Jadi ketika eh, nah, dalil itu menyatakan haramnya sesuatu karena satu illah, maka dia menunjukkan pula ya pada jangkauan ilah itu meliputi yakni ilah yang ada pada nah, yang hal yang serupa dan tambahannya. kalau misalnya artinya pada pada benda tersebut kalau memang ada alasan untuk itu diharamkan, itu min babi aula. Wadhalika eh, annahu dalalati qawlihi ta'ala misal artinya uh, gambaran contoh juga termasuk di sini fala taqul lahum uff. Uff itu kalimat jengkel yang paling halus. Nah, itu sudah paling halus. Itu tidak boleh ditujukan kepada orang tua. Bukan berarti apa? Menempeleng mereka itu boleh. Kan nggak dilarang. Kan nggak dilarang nempel yang orang tua. Mencaci maki mereka kan nggak dilarang. Kan yang dilarang kan mengatakan ah. Bukan itu maksudnya. Bahkan kalau yang ringan saja dilarang, apalagi yang berat gitu loh. Nah seperti ini juga hukum yang bergerak tadi. Nah, kenapa? Karena lebih berbekas dan lebih artinya um, berpengaruh yang bergerak ini daripada yang diam kan. Nah, paham ya? Nah itu ini. Nah, di sini jadikan bahwa dalil ini diharamkannya adalah tahrimid darab. Diharamkannya memu memukul untuk apa? disebutkan oleh Allah Taala takullahu ma'ufin itu untuk menunjukkan jangankan yang ah saja, cis saja itu dilarang apalagi memukul orang tua. Ya. Nah. Wa tahrimil khamr ala tahrimil muhaddarat. Nah, diharamkannya khamr dengan artinya diharamkannya narkoba. Narkoba lebih-lebih lagi gitu loh. Kalau khamr saja itu masih disebutkan oleh Allah apa? Fihi ma ismun kabir wa manafi'ul linnas. Apa mukhadarat? Banyak lebih lebih besar mana yakni mafsadahnya daripada khamr. Nah. Ya, nah dari sisi itu ya. Kalau khamr saja yang seperti itu diharamkan, apalagi narkoba. Nah. Wahakada Nah. Innama naqulu liman harrama suwaral musabita wa abahal mutahrika. Nah. Ya, sekarang kita mengatakan pada orang yang mengharamkan gambar yang tetap dan membolehkan gambar yang bergerak. Nah. Annakum akratum. Kamu mengakui adanya makna mudhaha seperti yang disebutkan dalam hadis tadi man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi yani mudahatu khalqillah meniru-niru ciptaan Allah. Ada ndak pada surah Tabitah? Ada. Nah, wa hadzal ma'na maujudah maujudun fi suwaril mutaharrika bal huwa a'zam. Ini yang Anda sebutkan tadi. Kalau yang diam itu saja bisa memberikan pengaruh membuat orang itu tergetar kalau itu misalnya naudzubillah syahwat perempuan ya. Nah, apalagi yang bergerak. So? Apalagi yang bergerak. Nah, itu illah Maka fa inna suara suara suara sabita mudah mudahatul suara suara fakat. Nah, kalau gambar yang tetap yang diam ini hanya sekedar gambar apa ini peniruan saja hanya sekedar meniru. Ya, dari sisi apa bentuknya saja. Ya kan? Tapi kalau yang mutaharika sudah semua. Geraknya dia bisa senyum, ayo. Nah, paham ya? Nah, lebih-lebih lagi maka bahaya. Nah, terutama para syabab dan antum talabatul Quran, ya, hafadatul Quran, jaga. Nah, jangan sampai disambar syaitan lewat tayangan-tayangan yang rusak itu. Nah, itu jelas ya. Nah, nah yang kedua, an-suwar tsabitah maujudatun fi hadhihi suwar al وإنكم لا تفهم حتى تنقي فأعطوكم Nah, nah yang ketiga bahwa gambar yang sabit juga ada di dalam gambar yang bergerak. Sohalala, Iya kan? Nah. Yang jelas kan terpampang dia di hadapan kita. Entah dia dalam keadaan bergerak ataupun tidak bergerak. Maka di sini disebutkan kalau kamu mengharamkan gambar yang diam, maka gambar yang bergerak itu adalah wasilah. Wasilah kepada gambar yang diam ini tadi. Bahkan lebih ya. Nah, itu sisi yang kedua. Yang sisi yang ke, apa, bantahannya ya di siang ini tadi beberapa bantahan yang mengatakan bahwa apa namanya eh, fayal zimukum jadi artinya ini kamu harus kalau kamu berpendapat haramnya gambar yang sabit berarti kamu harus juga mengakui haramnya gambar yang bergerak. Itu sih yang pertama disebutkan tadi adalah tufah wal khitab. Nah, yang ke, yang kedua nah, bahwa kias kamu menganalogkan gambar yang mutaharikah yang bergerak kepada gambar yang diam seperti yang ada di dalam cermin itu kias yang batil. Itu kias yang batil liwujudil furuq bainal asli wal far'i. Karena ada perbedaan antara usul dan furuknya, antara yang mutaharrikah dan yakni ya, dengan yang ada di mir'ah. Nah, masa mau disamakan? Ya. Apa perbedaannya? Yang pertama, gambar yang ada di cermin, bentuk yang ada di cermin itu tidak tetap, tidak kekal. La tabqa. Beda dengan gambar di dalam alat-alat tersebut. Ya enggak? Nah. Yang kedua, gambar yang ada di dalam cermin tidak akan terwujud kecuali ketika Anda menghadap cermin tidak akan terwujud gambar tersebut, bentuk tersebut kecuali ketika Anda menghadapi cermin, mematut diri di depan cermin. Barulah dia ada. Iya kan? Nah, kalau Anda bergeser dan tidak akan dilihat benda, benda gambar tersebut, bentuk tersebut kecuali oleh orang yang berdiri di depan cermin. Nah, beda dengan yang dibuat oleh alat-alat tadi. Terbayang nggak? Terbayang ya? Tergambar. Baik. Nah, yang ketiga. Orang yang melihat bentuk di dalam cermin itu tidak akan mengatakan itu surah. Nah, orang yang melihat bentuk di dalam cermin itu tidak akan mengatakan itu surah. Bukan gambar itu. Apa kita katakan? Baya, bayangan. bukan bukan surah. Sehingga apa? Perbuatan orang yang berdiri di depan cermin itu bukan dia membuat gambar, bukan sedang melakukan taswir. Bukan melakukan taswir. Ya, bukan melakukan eh, bukan sedang membuat gambar tapi sedang berdandan. Ya, nah. Ini ada. Boleh berdandan boleh. Sisiran juga boleh, tapi tarajul ghibban. Untuk laki-laki, untuk rijal bukan nggak boleh bersisir, boleh tapi ghibban. Jangan sering-sering kayak perempuan. Kalau perempuan ya memang. <clears throat> Yang keempat bahwa cermin cermin itu tidak butuh kepada tukang gambar. Cermin itu tidak butuh kepada musnawir Ketika ingin menampakkan gambar tadi, anggaplah itu gambar ya, bahasanya. Ya. Ketika untuk memunculkan bentuk itu di dalam cermin, enggak butuh musaw, musawir. Butuh musawir? Enggak. Nah, beda dengan alat-alat tersebut. Ini yang keempat. Yang kelimanya nah, bahwa cermin dan semua yang bening jernih atau yang mengalir semua yang bening, semua yang jernih, transparan Hati yang bisa memantulkan cahaya. Itu Allah jadikan punya keistimewaan sendiri. Ya. Lain halnya dengan gambar-gambar yang dia dalam hal gambar tapi tanpa campur tangan manusia. benda benda-benda cermin ini orang kan bikin cermin kan bukan untuk buat gambar kan. Nah, Nggak ada orang bikin cermin ahli-ahli kaca bikin cermin itu untuk mau, mau bikin gambar, enggak. Nah, nah, beda dengan dalam hal ini asal yakni pekerjaannya itu semua gambar yang dalam cermin itu bukan ada campur tangan manusia, tapi memang benda-benda tersebut memang diberikan oleh Allah kekhususan. Benda-benda yang bening, ya, yang bisa memantulkan cahaya jernih, Nah, nah, kemudian yang ke sisi yang ke enam bahwa menggambar dengan alat membuat gambar dengan alat-alat itu punya ada empat rukun. Ada empat rukun. Artinya eh, nanti bisa dibedakan dengan cermin. Nah, gambar-gambar yang dibuat dengan alat-alat ini tadi itu memerlukan empat rukun. Yang pertama musawirnya, tukangnya. Ya, ini fotografer misalnya pelukis misalnya, pemahat. Yang kedua, objek. Ada yang di gambar musawarnya. Tadi musawir, terus musawar. Yang ketiga, alat. Yang keempat, pekerjaannya. Adapun surah yang disebutkan ataupun dianggap surah di dalam mir'ah di dalam cermin itu cuma dua. Cermin dan orang yang menghad dan perbuatannya itu menghadap kepada cermin. Sudah, tidak ada lagi. Tidak butuh musawir. Nah. <clears throat> Sisi yang ketujuh yang mungkin juga ini perlu juga nih gambar yang terlihat di dalam cermin la yukhsha minha fitnah. Tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Wala fasad, wala syirik, wala ghairuhu bi khilafi hadzal alat. Nah, beda dengan alat-alat tersebut. Walaupun ini mungkin bisa apa namanya fitnah dari sisi bukan artinya seperti yang terjadi dengan gambar lo ya. Nah, hampir nggak ada orang yang bercermin itu terfitnah entah kalau dia ada orang lain yang mungkin melihat. Nah, fitnahnya lain. Sama. Nah. Yang ke delapan, cermin itu dan benda-benda jernih yang lainnya itu sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada. Nah, dan dibolehkan oleh Rasulnya nah, oleh beliau. Sudah ada di zaman Rasulullah cermin. Karena itu kan perlengkapan wanita dahulu. Mereka berdandan. Oh, kalau begitu, mereka yang bersisir, mereka yang mungkin matut dirinya untuk berhias, masang celak. Tiap hari bikin surah berarti. Nah, nah ya, ini diantara beberapa eh, hal sisi ini untuk bantah yakni alasan tersebut subuhat yang mengatakan bahwa yang diharamkan itu adalah gambar yang tetap sedangkan gambar yang bergerak tidak. Gambar yang bergerak itu dianggap seperti orang itu sedang ya ini gambar dalam cermin. Baik, nah itu beberapa diantaranya. Intinya itu semua termasuk yudahi una khalqallah, meniru-niru penciptaan ciptaan Allah. Allah menciptakan sesuatu dengan surahnya, bahkan menciptakan Adam dengan surahnya. Yang Allah ciptakan, yang Allah tentukan. Nah, nah manusia ada yang mencoba untuk meniru-niru ciptaan tersebut. Nah, coba mereka ciptakan ini, zarrah, abba, syairah, akhrajahu. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, qala rahimahullah walahuma an Aisyah radhiyallahu anha diriwatkan juga Imam Bukhari oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal Rasulullah bersabda asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alladziina yudahi'una bi khalqillah manusia yang paling berat siksaannya di antara manusia-manusia yang berat siksaannya artinya Ya, sangat artikan seperti itu karena ada manusia-manusia lain yang juga adabnya sangat berat. Wa yaumal qiyamati a'ridu ala fir'auna dal adab. Fir'aun termasuk golongan yang pengikut-pengikut Fir'aun dan Fir'aun termasuk orang-orang yang dikatakan nah ya pada hari kiamat masukkan pengikut-pengikut Fir'aun itu dal adab ke dalam azab yang paling yang sangat dahsyat. Nah, di sini Rasulullah dalam Bukhari dan Muslim menyebutkan termasuk yang mendapatkan siksaan terberat adalah orang-orang yang meniru-niru ciptaan Allah. Yang mencoba niru-niru ciptaan Allah. Nah, Nah ini juga merupakan dalil bahwa menggambar itu buat terutama zatul arwah gambar-gambar bernyawa itu haram. Karena ini termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan siksaan yang paling berat. Nah, kemudian walahuma an Ibnu Abbas. Dikeluarkan juga oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, sami'tu Rasulullah SAW menyakul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnar. Kullu musawwirin finnar. Jadi ini di dalam di buku ini juga dibantah bahwa menurut mereka yang membolehkan gambar yang termasuk di dalam musawir yang dikatakan finnar itu yang seperti yang dahulu yang melukis dengan tangannya memahat. Kalau yang dengan alat enggak. Ada beberapa subhat juga di sini. Namanya kul itu adalah lafaz yang menunjukkan umum, pakai alat ataupun tidak pakai alat pakai alat ataupun tidak pakai alat. Finnar. Nanti dijelaskan di sini dan juga itu termasuk fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, yuj'alu lahu bi kulli suratin suwaraha, sawaraha. Dibuatkan untuk dia dari masing-masing gambar yang dia buat nafsun diberi nafas. Yu'adzabu biha fi jahannam. Lalu dijadikan untuk menyiksa pembuatnya di dalam neraka jahanam. Ini dahsyat berarti orang-orang yang tukang gambar ini. Nah. Ya, kullu musawwirin finnar. Jadi hmm. disebutkan beberapa ada subhannya juga kata beliau. Nah. Ada beberapa sebuah disebutkan di situ. Nah, tadi nah, annal muharram minat tasawir maka nabi lihat dunal ala. Yang diharamkan itu yang dengan tangan. Bukan dengan alat. Terus alat itu bisa kerja sendiri kata Syalban. Alat itu bisa kerja sendiri. Siapa yang memprogram stel objeknya, kemudian meletakkan kamera itu, bisa terbang sendiri dia, bekerja sendiri. Kata robot juga harus di setel dulu, berarti ada yang melakukan. Walaupun dengan alat. Alat itu juga alat itu kalau coba dia ditaruh diam aja nggak nggak bisa tidak akan bisa bekerja sendiri mengelukis. Nah, pakai remote ya remote juga orang itu kecil. Nah, nah itu ada subhat disebutkan. Nah kemudian ada lagi subhat nanti paling akhir disebutkan bahwa yang diharamkan menggambar itu adalah eh, yani al-mu'annal muharram taswir yang diharamkan dari gambar-gambar tersebut yang dibuat itu adalah enam keliru annal muharram yang diharamkan itu adalah at-taswir menggambarnya membuatnya melihatnya enggak itu subhat juga ya melihatnya enggak jadi kalau kamu eh, karena Eh, kan melihat yang di televisi, yang di tayangan, di layar ataupun yang di pinggir jalan berdiri nah, dalam nah spanduk-spanduk ataupun ya yakni baliho, gambar-gambar di situ itu tidak haram. Nah, yang lebih canggih lagi kalau kamu lihat di kaca spion, nah, <laughs> itu muncul lagi seperti itu. Nah, ya, nah Coba lihat subuhatnya. Ya, yang kedua yang diharamkan itu adalah makana biliat duna al-ala. Ini yang tersebar. Ini yang tersebar di zaman kita. Nah, oleh Syekh Albani antum lihat di dalam mungkin ada buzdifaf itu enak aja bapak dia mengatakan gambar-gambar itu taruhlah alat. Alat itu bisa bekerja sendiri, kan tidak mungkin. Anda pasang di tempat objek, di hadapan objek, jaraknya, kemudian pengaturan cahayanya. Nah, dibuat menitnya. Nanti kira-kira sudah fokus kan, dia bekerja sendiri. Nah. Baik, ala kulli Nah, itu yang jelas itu adalah bentuk yudhahiun. Maka sangat sangat ditekankan untuk salafiyin jangan bermudah-mudah. ada pun urusan kita punya KTP, uang di tangan kita, dompet kita, ya di rumah kita, yang di ijazah ataupun yang di paspor ataupun yang lainnya, itu amrun yang kita tidak bisa, nah lama halah, ya yang tiba hukum hukumatina dan hukum jadi pemerintah kita. Nah, ya boleh diang, boleh dianggap itu sebagai satu hal keadaan yang memang doruri yang mungkin kita tidak juga juga tidak lepas. Nah, nah, jadi juga tapi juga jangan akhirnya jadi tasahul. Nanti mentang-mentang doruri untuk bikin apa? Pas foto untuk apa? Pokoknya lah <laughs> disimpan. Nah, jangan bermudah-mudah. Qala nah, bab maja'an fil musawirin wa hadha furu'ul min min furu'il babi sabiq annahu la yahillu an yuj'ala lillahi niddan fin niyyat. Ini termasuk bab apa cabang eh, rangkaian dari bab-bab sebelumnya yaitu tidak halal membuat tandingan-tandingan untuk Allah dalam hal niat, ucapan, wal aqwal, wal af'al juga perbuatan. Di sini dalam perbentuk per, perbuatan. Wan nit artinya adalah al musyabih. An nit itu artinya yang meniru menyerupai walau biwajihin ba'id walaupun dari sisi yang sangat jauh. Dan namanya yakni kita belajar tauhid itu bukan sekedar kita lepas dari syirik, tahu dari apa namanya bahaya-bahayanya syirik, kemudian contoh-contohnya, tapi juga membersihkan tauhid sebersih-bersihnya dalam hal lafaz sekalipun seperti yang telah lalu dalam dua bab ataupun yang nah bab yang lalu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak mengatakan abdi wa amati kepada budak-budak kita. Ganti dengan apa? Fataya wal gulami. Dari sisi itu walaupun min wajhin baik. Dari sisi yang sangat jauh orang itu nggak mungkin dia punya pikiran bahwa dia itu adalah Tuhan bagi si budak. Nah, Fattihadu suwaril hayawaniyah tushbihu bi khalqillah. Atau nah, tashabbuhun bi khalqillah mengambil, membuat gambar haiwaniyah makhluk hidup itu meniru-niru ciptaan Allah. Wa dan kedustaan alal khalq khilqatil ilahiyah. Menipu ya, memalsukan ciptaan ilahiyah. Wa tamwihun wa tazwir. Ini juga sama maknanya, menipu dan mengelabui. Makanya sering kadang-kadang kita istilah apa? ini lukisan, gambar itu tak seindah aslinya. Ya, tidak seindah jangan tidak seperti aslinya tapi orang kan berusaha untuk membuat gambar yang dia dengan alat ataupun dengan tangannya itu sangat persis dengan aslinya inilah bentuk yang dinamakan yudhaiun Nah, wala walahu ma'anhu marfu'an disebutkan juga dalam dalil berikutnya, walahu ma'anhu marfu'an man sawwara suratan fid dunya kulli fa'an yanfukha fiha ar-ruh. Ini walaysa binafiq. Ini termasuk hukuman. Ada bagi orang-orang yang menggambar zatul arwah. Siapa yang membuat satu gambar di dunia, dia dibebankan untuk meniupkan roh ke dalam gambar yang dia ciptakan. Patung ataupun lukisan ataupun pahatan ataupun hasil fotografi. Wali Muslim an Abil Hayyaj disebutkan oleh Muslim dari Abul Hayyaj qala qala li Ali ala ab'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maukah kamu kata Ali bin Abi Thalib kepada Abul Hayyaj aku utus kepada yang dulu aku pernah diutus oleh Rasulullah melakukannya sallallahu alaihi wasallam Allah tada'a suratan illa tamastaha Jangan kamu biarkan satu gambar pun melainkan kamu hapus. Nah. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Kuburan yang menonjol melainkan kamu ratakan lebih dari sejengkal misalnya. Nah. terlalu tinggi ketinggian melainkan kamu ratakan secukupnya. Kalau khawatir hilang pasirnya atau hilang tanahnya, dipagar dikasih tanda supaya tidak habis pasirnya nah, supaya orang tahu itu adalah kuburan. Ala kulihal, nah ini hukumnya apa namanya beratnya hukuman buat orang-orang yang menggambar. Nah, maka kita berlindung kepada Allah. Nah, ini dari hal yang demikian. Nah, ya. Jangan kita yang melakukan. Kalau misalnya yang sudah ada, misalnya mungkin ada pelajaran atau apa, itu dapat mungkin. Syekh beli disebutkan bahwa ketika beliau mau mengajari anaknya, membelikan buku-buku bacaan yang penting untuk anaknya bisa membaca, mungkin bahasa Latin, bahasa Inggris ataupun apa huruf Latin, itu minta bantuan dari orang-orang Somalia ataupun orang-orang Sudan ataupun yang lainnya, itu buku-buku itu dihapus gambar-gambar bernyawa Hingga tidak masuk rumah gambar-gambar bernyawa itu. Nah, ya. Nah. nah apalagi Rasul, apa, Rasulullah jangan apa namanya bukan nggak main-main Rasulullah pernah begitu masuk rumah Bunda Aisyah radhiyallahu anha ada tabir yang ber, ter, apa, terbuat terdapat gambar. Kalau kita jarik ya, batik itu ada gambarnya, gambar makhluk merah padam wajah Rasulullah marah menggig apa ketakutan Bunda Aisyah, ada apa Rasulullah kok marah? Tubtu ilallah ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Langsung dirobek, diturunkan oleh Rasulullah. Nah, ya, jangan jadikan hiasan dinding yang seperti ini. Nah. Baik, fihi masail. Al-ula taghlidh syadid fil musawirin. Sikap keras terhadap tukang-tukang gambar, terkait dengan tukang-tukang gambar. Ini ancamannya. Ini ancaman ancamannya. Rusuh rusuh lain lagi, sifatnya doruri, ya, bukan kalau nggak daruri jangan. Nah, daruri kita misalnya butuh apa namanya mau tidak mau untuk mengenalkan entah ada korban atau penjahat ya ada yang bisa membayangkan menyebutkan tanda-tanda ciri-cirinya mungkin dilacak di komputer hidungnya seperti ini mau nggak mau lain dengan Nah, yang tidak daruri tidak bisa di. Asania nah. asandi alal illah. Mengingatkan tentang alasannya. Wahwa terkul adab ma Allah. Nah, ini termasuk diantaranya apa? Tidak beradab terhadap Allah. Nah, meniru-niru ciptaan Allah. Liqaulihi wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapa yang yang lebih zalim daripada orang yang mencoba-coba meniru ciptaanku kata Allah. Membuat surah seperti yang Allah buat. Nah, Asalisa tanbiya ala kudratihi wa ajzihim. Mengingatkan tentang betapa kuasanya Allah dan betapa lemahnya makhluk. mereka tidak bisa menciptakan zarrah, habbah, syair. Nah, ini dalilnya. Qawlihi fal yakhluku zarratan wa habbat au habbatan au syaira. Rabi'ah tasrifi annahum asyadun nasi adaban. Tegas disebutkan di situ orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah tukang-tukang gambar. Bahkan dalam sebagian riwayat mungkin di nah dinukil oleh Ibnu Qayyim la'anallahu musawwirin. Bisa berupa doa, bisa sebuah kepastian, berita. Allah melaknat tukang-tukang gambar. Kalau Allah sudah melaknat itu sampai tujuh turunan. Ini bahayanya. Nah, Al-khamisah anna Allah yakhluqu bi'adadi kulli suratin nafsan yu'adzibu bihal musawwira fi jahannam. Allah akan menciptakan sebanyak gambar yang dibuat itu nafas untuk menyiksa tukang-tukang gambar di dalam jahanam. As-sadisah annahu yukallafu an yanfukha fiha ruh akan dibebankan kepadanya tukang-tukang gambar ini tadi untuk meniupkan ruh. Walaysa binafik dan dia tidak akan mungkin bisa. As-sabi'ah al-amru bi tamsiha idza wujidat diperintahkan untuk menghapus, menghilangkan gambar, bukan undi coret matanya. Bukan dicoret matanya, diha, dihapus, di Thomas. Kalau kita kan masih coret ya. Ada yang masih coret aja matanya. Dihapus, lah, tutup, dibuang. Nah, kadang-kadang sebagian kita, subhanallah, ngasih hadiah, masya Allah, baiknya antum ikhwan. Boneka, jadi rumahnya dia doang nggak nggak butuh dia dihadiahkan ke yang lain. Ya, ini repotnya. Nah, akhirnya terpaksa harus disembunyikan di dalam rumah. Nah, malaikat tidak akan masuk rumah yang di situ ada anjing dan ada gam gambar. Nah, wallahu a'lam Nah ini, ini ya, bab maja fil musnawirin. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu tadi beberapa subhat tadi masih banyak. Nah. Alakulihal hal yang bergerak dan tidak bergerak itu sama diharamkan. Bahkan beberapa masyayikh juga cukup keras. Nah. Nah. Ini Pak Nita Anda bacakan fatwa. Min fatawa min fatawi al jina ad-daimah fi hada. Hal tu at-taswir al fotografiya al-fotografi yadkhul fi hukm taswir bil yad al-mahsus amla. Apa? Apakah gambar dengan fotografi masuk ke dalam hukum taswir dengan tangan atau tidak? Al-qaulus sahih alladhi dallat alaihi al-adillatu syar'iyyah wa alaihi jamaahirul ulama, jumhur ulama dan dalil-dalil syar'i Pendapat yang benar adalah anna adillata tahrimi taswir zawatil arwah tadummu taswir fotografi wal yadawi. Jelas Hukum gambar yakni haramnya gambar datul arwah meliputi gambar dengan fotografi juga dengan tangan. Bahkan di sini tambahkan mujassiman atau ghair mujassim, yang nampak konkret ataupun yang abstrak li umumil adillah. Kalau yang abstrak mungkin eh, lukisan-lukisan eh, ekspresionismenya siapa? Avandi ya atau yang model seperti itu mungkin karikatur masuk ke dalam. Soal berikutnya, yujad naun akhar hadithun. naun akhar hadith, hadithun minas taswir wa mahuwa manushahiduhu fi televizyon wal video wa ghairihuma wa ghairihima min al asritati sinemaiyah haitsu takunu suratan eh, suratu syakhsi kama yakulun hissiyah wa yuhtafadz biha li zamanin tawil fama huwa hukmu an naw' min at-taswir ya ada yang model baru dari gambar ini yaitu yang kita lihat dalam televisi video CD-CD bioskop film-film di mana gambar seseorang di situ itu hisia betul-betul tampak jelas bahkan bergerak terpelihara sampai beberapa waktu lamanya terekam dalam file. Nah, apa hukumnya? Qala hukmu taswir ya ummu ma zakartu. Atau ma zukirat. Hukum taswir meliputi juga itu. Berarti apa? Haram. Nah, itu juga yang terjadi dengan ditanyakan juga. Bagaimana dengan kamera video? Apakah masuk dalam taswir fotografi? Naam. Lila jenada imah. Nah, itu kalau misalnya mereka menyembelih. Bahkan di, di, di sebagian fatwa ulama menyebutkan ini termasuk ria. Ria. Tidak boleh, wujud nanti. Tidak boleh, biarpun apa, ala kulihat. Nah. nah, apalagi kan sekarang model sambil tawaf selfie. Kalian lihat ada terjadi tidak? Nah, ada kan? Nah, itu apa? Mengabarkan saya sekarang di Raudah. Sekarang saya sedang di eh, sa'i. Ria jatuh nanti ke dalam ria. Nasallallahu salam wa afiyah. Baik itu dulu. Nah, nah, antum sudah dengar semua, antum juga para talabah, antum jaga. Ya. Nah, jangan coba-coba ngerempet bahaya, dekat-dekat fitnah. Nah,